Gaya. Gaya itu orang yang kami. Kadang di Masyarakat Boyo, orang Masyarakat Boyo. Ditelepon Kofifah, Ono, Sewaje berangkat Paham ya? Seje. Kadang di Nang Pandangan, keinginan dirinya dibuat keinginannya ingin menyenangkan sih disenangi boten nuruti keinginannya awake tapi nuruti kesenangannya wong sing disenengi Amen. Jadi bukan mengikuti keinginan kita, tapi ingin menuruti siapa yang kita cintai. Nah, mau ada di rumah kita, jadi sempurna orang itu. Kalau mau nanam itu dulu, jangan kalian layati. Jangan kalian ayati. Jangan naik dulu di dalam begini, bukan aku. Coba menuruti nuruti ini muncul, wong wedo nuruti kesenangan yang lanang. Wong bisa mesem esuk yang kowe oleh arisan. Bendino kowe oleh Karena mempertahankan keinginannya sehingga saling gak cocok. Tabuan buat wis dadi ngene. Lho, si sempurna nuruti kekarepane sih disenengi. Sampai seneng dalam bojo, Iya aku seneng, cuman anu ah, bojoku iku apa ngene kok gak seneng berarti. Wis seneng cuma iki. Seneng nang anak kok, seneng. Ya terus apa anak sampe perlu? Aku kek pacaran aku nang anakku nah, kene terus terus mau. Bapak iki seneng berarti anak. Cangkem itu ya seneng. Lah seneng bojoku koyo ngono. Mencari solusi bagaimana Sing diseneng iku mau iso cocok. Lho kan ngoten niku. Kula dhewe kan nang Gusti Allah diarani taat, ya kudu kok ajeng seneng. Carane kaya niku wae. Carane kaya niku wae ya apa carane? Aku iki iso modal, celuk Prabowo modal. Sampai dulu Prabowo kate Pak Fred, ini mungkin. Mesti aku. nonton. Saya nonton. Coba dicek kan yang dicatat apa? Dia bujuk oh ya, oh Temenan tak jadi Jadi benda kepingin menghormat siapa yang dicinta. sehingga mempunyai segalanya. Kira-kira apa? Wani dan bangsa paksa. Tidak mau. Dikibari dulu siapa jadi Sekadang-kadang itu. Nyerong ikut. Nyerong ikut. ini ini jari ini loh semuanya belum. Susah ya. Pak Rumahnya udah balik macam-macam. Mulai bisa ikut dulu beres. Kalah tadi. Karena kita selalu mementingkan keinginan kita. Tidak mementingkan siapa yang kita cinta. Dan itu di jalur. Ya, jauh kan kekin eh, jenengan ya, wong sakit saged ini Gusti Allah. Makanya jalur cara kita Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni coro-coro cara Gusti jenengan tulungi kula ya Allah supados seneng dhateng zikir, supados seneng dhateng syukur, supados seneng dhateng nurut dan panjenengan. enak deh, jangan lupa itu tegusti apa. Makanya saja kulit ku enak. Kita tetap kita berupaya untuk ikhtiar manusia. Cuman ikhtiar manusia itu satu ini Tuyul itu kepastiannya pengiran. Tapi Alhamdulillah di akhir apa masih wis mari prei sakulan lebih kalau panjenengan sing dikei kesempatan ini dari Gusti Allah dikei kesempatan sholat dikei poso dari Gusti Allah yang ini poso lagi siang ini Ramadan siang lagi ya orang masih obrol-obrol muka-muka poso ini ini susah kita poso ini sini poso di orang sempurna muka-muka sempurna siang dikai poso, dikai zakat, dikai ini Gusti Allah paling Allah saudara. Semata Allah itu hanya ingin kita ingat kepada Allah. Jujur no aku ini sedang menawar kemarin Allah ini berkata bahwa itu selain buku. Kalau jenengan itu apa sendiri buat nanti di pengiran. Kadang-kadang loro saya nyung sewu nyung sewu. Mari

njaluk ya, sepura dosa Allah nyuwun sewu nyuwun umum Wong lakone dosa udah mau ngisi. Nyuwun sewu lho nggih. kalau mau ngisi, ngisi pasal lu sing tak apa isi Ngisi. Ngisi. Ngisi ini Niku wong dosa kok ora wong. Ngisi. Lho ngisi dicek wong. Iku mari ngisi mana kecewa mana. Και εσύ είπα, και ο τσεκόμα, ναι, λέει. Ο τσεκόμα, και εσύ είπα, εγώ καλά, τσεκόμα, καλά, τσεκόμα. Μάλλον και Sampai Allah itu menghilangkan dosa-dosa kita. Sampai Allah berikan perobatan nasuhan kepada kita. Jangan bosan-bosan untuk beristighfar kepada Allah. Untuk memohon ampunan kepada Allah. Dan jangan jangan tak ada orang ngelakuin dosa. Boten kulo sing marang Gusti Allah sing marang kula. Lek kulo ya ada, kamu marang jenengan Gusti Allah sing marang ojo nglakoni dosa, ojo nglakoni maksiat, ojo nglakoni kelekan. Iki Gusti Allah sing marang. Kulo nak nyampeaken tok. Cuman matur kulo sampeyan mari ngono jenengan gak gak urut boten. Gak urut nang Usul-usulnya sampean cuma dua pesen, let mari melakukan kesalahan, dan dan istighfar, dan dan terus kurang Gusti Allah. Insya Allah makin mendatang makin Gusti Allah. Tobat. Ojo bosan. Ono ahli istighfar itu ini tak cinta sama Haji Susi. Tapi orang betul ini orang Imam Ahmad bin Hanbal. Betul. Ini cerita Udah Imam Hambali ini salah setunggal ulama gede. Imam Madzhab kalau apa? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Lah ini jadi ngopak Imam Sus. <laughs> Ambil ngopak dia. Si trino piccolo su lavoro lo possiamo completare, ma con l'umore, No l'umore. no ha preso i vini, l'umore hanno No l'umore hanno parlato. Non de la che por istirahat lele mengeluh ngeluh geger dari wong Jawa kesel tak takmir teko takmir teko lu dadi nunggu ning ini sama Pak aku aku di musafir tadi istirahat ndak ono kaiso nah, kumpul dari kene Pak kulo kok ilampan kok gak ngerti ini kira-kira gede Pokoknya di Arab pakaian foto Ya niku ini, iki ini ambek kau biasa kan pada juga ini. Nggih, sampai kau Banyuwangi kalau cerita Banyuwangi saking senengin nang aku. Nggih, haji. Tapi di kowe kok kau mudun pesawat di bandara ketok Cukup kok. Jubahan cukup, tapi salaman mani. Tapi mani salaman. Kalau kita desa itu satu di akan fair benar. Pokoknya pakaian yang lucu. Nah, faktor ini mempunyai pakaian yang bodoh sehingga tidak ada yang tahu siapa ini Namanya sudah mengerti, tapi wajahnya tidak ada yang tahu. Yoleh ya, oleh saya tidak kan bisa lewat foto. Ya loh, diset, set, lah itu gambar. Ini tidak oh, no, Jangan waktu ini diusir-usir sampai nang teras masjid tengah pagi berdua jadi dia sampai sekarang wah aku dino narik nah tapi ini tidak gagal kos selalu gak oleh masjid ini sama turun ini lurus sampai terus di sebelah jalan ini wonten tiang saja roti ini namanya aduh pak mau pak ini pak ini pak jadi bagi bagi ini kan apa? Iya nak kesel kabar musafir aku. Tak juga pulang nak tu asal tak asal mau kau tadi pulang Di kau nama Di yang sudah ditanya roti ini istighfar untuk yang Wahai mutak astagfirullahaladzim. Kayak ini Namun setunggal penyewuran kula begitu dituruti karo pangeran. Derek dituruti karo semangke. pulau nak kula kepengin ketemu jenenge ulama gede, jenenge Ahmad bin Hambal. pulau kepingin ketemu sama sampean kita derek ketemu dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi gara-gara kolam ditempati. salah itu mesti kan menungso salah Ujungnya menungso menungso lakoni dosa Ya itu kocok bosen-bosen istighfar Dia ya tetap gak iso dihindari Upayakan keburukan-keburukan itu tinggalkan Tetap istighfar ya terus Kadang-kadang kecantol Omane kaya wijan di garis enom Metu kaya arek Mirip ya fare kali ini simpatis kembali mungkin langsung kembali dua saudara di mana terus wes mau yang udah kolega nanti jadi yang coba sih bosen alhamdulillah bilang di mutiola anak kok jaminan ini terus lagi, terus sampai anak-anak utuh kalau panjenengan sedaya yang sangopak musik tahu melok jabias, tidak tahu melok jabias, ngopo mawon Πατρούκα ούτη να προσωπικά ούτη να αποκομωμονείς έναν όταν τον δίκαιο. Είστε έναν όταν τον σοκόρ, είστε έναν όταν τον kebagusan senang untuk atau kebusi Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan ini kula jalur sepuro sing kathah nggih nggih itu jadi menungso pasti orang salah ya. kabeh orang salah lan ya. jenengan menengan meneng kula kula ngomong yang mesti ada yang ngomong sih salah daripada si bener paling sampai salah itu nanti dok oleh anak dia juga saya itu kan lebih ngomong ini nanti salah ini salah satu kami salah satu ini yang kan aku waktu suami dan harus sepuluh sekata ngomong sepuluh iya. sepuluh kelakuan sing akhir ini jalur ya sepuluh nyepuluh sepuluh sepuluh ini kelakuan sih bagus ya untuk sampai Lagerno mulut mulut sampai ini. Kaji nabi itu ketika bersahabat dulu wonten sing ah, nomor satu nanti terus dia bulu tak ada tapi kan tapi malam ini apa sampai kaji nabi itu mesem sampai melok untuni. Lek kaji nabi mesem melok untuni, wah oh, luar biasa. Lek sing mesem melok itu demam gimana? Lihatin. Lek kaji nabi itu mesem terus luar biasa. Lah sing mesem itu kaji nabi kan harus sahabat yang dia yang cinta kepada Rasulullah. Jadi artinya sudah luar biasa menurut sahabat. Jenengan senang nang Sopo Sopo Kafrat apa dong? Blackpink. Sopo? Blackpink. Lha sopo iku ngono? Ada contoh. Terus ini dia. Sopo? Hah? Rosa. Oh. Susah bro. Rosa itu anak yuti. Omongnya itu boleh ngobain. aku gitu. aku gitu. Nah, no. Orang mulai rombongan sih. Ini tiga sisi mana? Sumpah dari Nabi itu kaji Nabi mesem po. Bingung Nabi sahabat. Tadi mesem pengen kekumpulnya luar biasa. Apa jadi Nabi? Nabi, soalnya nopo jadi Nabi mesem-mesem. Anu sih, tasbih Malaikat teko ngandani maringi kabar. Cerita malaikat itu oh, ada dua hal Allah bersimpul di hadapan Allah tertunduk di hadapan Tuhan petunjuk ya Allah apa orang ini pernah kepada kepadaku ya Allah pernah berbuat salah kepadaku ya Allah ambil kebaikan dia berikan kepadaku ya Allah pahala dia berikan kepadaku ya Allah Dan ya, kalau begitu keburukanku ya Allah timpakan kepada dia, dosaku timpakan ke dia. Dia bukan Nabi mau cerita terus nangis. Si asal itu nangis dari nabi. Mantul dan sahabat. Hari itu memang hari yang dahsyat, yang luar biasa. Di mana setiap orang menginginkan dosanya diambil oleh orang lain dan pahala orang lain dia bisa Damel wali tapi di damel sinten iki. Kamar itu yo digawe wong sing iso tuku apa iki. Lu sinten sing tuh batu piye ini ya Masih awamu ya iso. Masa ya Allah sakit dan kok tumbas iso. Ya nopo carane? Sepuro kok sendiri ini Akhirnya malah kita baik kurang kayak kosong-kosongnya. Wah langsung wes. Mari salaman wes kalau sudah kepada ya Allah sudah maafkan dia ya Allah sudah kalau begitu kunjung dia ajak masuk ke surga bersamamu Oh kerja masuk kanji nabi terus matur makanya sampai jadi wong sing taat sing takwanan Gusti Allah terus sing ikut oleh ore sing gampang terus sepuro sing gampang sepuro ibu kanji nabi mungkin mungkin lah dosa-dosa kula dengan sedaya ing dalam bulan Syawal di sedaya pada kaliyan si Allah dosa kaliyan Gusti Allah ing di sepuro dosa sepuro menungsoni siapa yang pernah kita berbuat salah kepada mereka semoga Allah buka hatinya untuk bisa memaafkan kita demikian juga ada orang yang pernah bersalah kepada kita semoga Allah buka hati kita untuk bisa memaafkan mereka amin Allahumma amin ini kita sakit keluar teratur dalam ketahuan الفاتحة